saya bacakan karena ini permohonan doa yang menyenangkan. Ya. Habib mohon doanya. Ini ketik bagus pakai komputer ini di print. Ini ini jaluk tenanan namanya ini. Ya. Habib mohon doanya buat satu Tri Purnomo. Ya, Tri Purnomo segera dipertemukan dengan jodohnya yang solihah. Amin. Allahumma amin ya. Dan semoga yang mengamini juga dapat jodoh yang solihah. Kacau ya Bu ya. Semoga yang mengamini jodohnya jadi solihah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Rita semoga diberi kesembuhan dari segala penyakit yang dideritanya dan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian akhir semester sehingga mendapatkan nilai yang terbaik dan ilmu yang bermanfaat. Begitu pula untuk semua yang sedang sakit, di antaranya Ibu Kurniasih Solihah dan untuk semua yang sedang ujian dari anak-anak kita, semoga uh,